Ketika Rasulullah mendak, semangat mendakwahi pembesar Quraisy dengan harapan mereka masuk Islam, dan Rasulullah membayangkan andar para pembesar ini masuk Islam, maka pengikutnya pasti masuk Islam. Maka saat itu Rasulullah harisun ayyadahum ilal Islam. Sangat bersemangat untuk menyuruh mereka masuk Islam. Tiba-tiba datang Abdullah bin Umi Maktum yang buta dan compang-camping. Ya Rasulullah, Sami Sami'tu li'annahu qad unzilat alaika suratun. Qad ragibtu an asma' minka ya Rasulullah. Ikra' li ya Rasulullah tilka surah. Ya Rasulullah aku baru mendengar kalau tadi turun surat kepada anda. Aku ingin sekali mendengar surat itu dari anda. Bolehkah aku mendengarnya ya Rasulullah? Rasulullah ketika berdakwah begitu datang Abdullah bin Umar Maktum mengatakan demikian. Rasul melihat Abdullah bin Umi Maktum. Ada Nah begitu. Cuma itu yang Rasulullah lakukan. Tapi apa yang terjadi? Buru-buru Allah mengutus malaikat Jibril dan menyampaikan teguran kepada Rasulullah. Surat apa? Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Abasa wa tawalla. Dia bermuka muka masam dan berpaling. Ketika datang kepadanya seorang laki-laki yang buta, apakah dia tidak tahu kalau sebetulnya dialah yang lebih ingin mensucikan dirinya? Turun surat itu lengkap beberapa ayat. Rasulullah langsung ngadek-dek. Sebentar Pak, sebentar. Dirangkul tuh Abdullah bin Umi Maktum. Nangis Rasulullah dalam pelukan Abdullah bin Umi Maktum. Itulah kesempurnaan Rasulullah dan itulah kesempurnaan manusia. Baik. Kesempurnaan manusia bukanlah mereka yang tidak punya dosa. Tapi manusia sempurna adalah ketika orang ketika dia berbuat dosa, dia sadar telah berbuat dosa, lalu dia menyesal telah berbuat dosa, lalu dia minta ampun atas atas dosanya dan dia berjanji kepada Allah tidak akan mengulang kembali. Itulah sempurnanya manusia. Ya. Maka dari itu ketika Allah menyuruh kita untuk masuk surga, yang pertama Allah sebutkan apa? Nah ini ayatnya nih. rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin 'arduha wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wasari'u dan bersegeralah kamu ila magfiratin kepada ampunan mirabikum dari Tuhanmu wa dan surga. Jadi kita bersegera itu bukan kepada surga dulu tapi kepada ampunan. Artinya surga bisa dimasuki oleh orang yang punya dosa. Dan surga tidak akan pernah dimasuki oleh orang yang tidak punya dosa. Tidak. Ya, karena manusia punya salah. Ya, kenapa salah? Karena lupa tadi. Maka Allah hadirkan ampunannya dan surganya. Jadi jangan, ini kenapa maksudnya Allah menyebutkan dulu magfirah agar kita tidak berputus asa dari ampunan Allah. Ingat, Allah Maha Pengampun. Ya. Seperti apa ampunan Allah? Dalam sebuah diskusi Allah menyatakan, "Ya ibn Adam, idza laqaitani bi kurabid dunya khati'atan, ataituka bi kurabiha magfiratan, ma la bi say'an." Hai anak cucu Adam, jika kalian mati menghadapku dengan membawa dosa seluas bumi dan segala isinya. Kebayang nggak orang macam apa yang dosanya seluas bumi dan segala isinya? Anda <laughs> bisa dibayangkan? Seperti apakah orang yang dosanya seluas bumi dan segala isinya? Korupsi 3 triliun. 3 <laughs> triliun buli bumi Jawa wae 3 triliun lebih dari itu ya. <laughs> Lalu apa? Seperti apa orang yang dosanya selas bumi dan segala isinya. Tapi dia tidak musyrik kepada Allah sedikit pun. Atau itu kabikrobiha magfiratan. Aku akan menyambutmu dengan ampunan seluas itu pula. Syaratnya apa tadi? Tidak syirik kepada Allah sedikit pun. Ingat syirik ini tipis. Tipis luar biasa. Dan Allah menyebut syirik di sini bukan syirik besar saja, tapi syirik kecil. Eh, syirik besar manggas pasti. Syirik kecil ini mah. Dan sirik itu kata Allah di dalam Al-Quran, lalu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, itu seperti seekor semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah malam gulip gelap gulita. Ketinggal itu. Apalagi malam, itulah tipisnya sirik. Nih contoh sirik nih. Aduh untung tadi saya minum buat drink. Kalau nggak minum buat bodrek, sigaku mahama ya sirah. Nah, sirik tah saya minum bodrek, lamun teu minum bodrek ya siga kumaha masirah. Nah, itu syirik. Kenapa? Yang menyembuhkan bukan Allah tapi bodrek. Oh, betul kan? Nabi Musa alaihissalam pernah janjian sama Nabi eh, sama malaikat Jibril. Hari Senin jam 9 pagi bertemu di perempatan jalan. Ditunggu-tunggu sama malaikat Jibril, nggak jam salapan ke mana? Musa itu bawa-bawa pohon berani ya. Janji mau ketemu, gak datang juga. Setengah jam, setengah sepuluh, jam sepuluh gak datang datang. Di miss call tadi angkat di WA tadi dicentang-centang acan. Kemana ya Musa? bawa bawa lupa. Pergilah malaikat Jibril ke Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa sedang sakit. Merinding Nabi Musa. Oh palingan atau ditunggu nepi ke peti yang mau datang didinya. Cing atau SMS atau kering tuh bisa datang <laughs> gitu ya, ya. Ketika itu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, langsung mubasyarah bidunil muwasatah. Allah langsung berfirman kepada Nabi Musa tanpa pen, tanpa perantara. Kum ya Musa. Aduh ya Allah, cing abis jumur muriang, deret kita disuruh berdiri lagi ya. Berdiri Nabi Musa sambil merinding meni, jalan Musa. Kemana aku harus jalan ya Allah? Ilainya amsi. Ya, akdamuka. Ya, kepada hadapan, ke depan. Jalan ke depan. Kafi ya Musa. Berhenti ya. Berhenti. Di depan ada tanaman. Petik lima helai dari daunnya. Dia petik lima helai dari daunnya. Cuci Musa, cuci. Bayangkan, Allah membimbing langsung sama Nabi Musa. Ya, kapan kita kayak gitu ya? <laughs> Bimbing tuh, cuci. Begitu peras dia Musa, diremas-remas. Setelah remas-remas, peras dia tampung airnya. Lalu minumlah Musa. semi. Sebut namaku. Bismillahirrahmanirrahim. Fash'ur kaifa tajidu kudrati ala nafsik. Perhatikan, rasakan kuasaku atas dirimu Musa. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Badanku segar sekarang. Demamku hilang. Sujud syukur tuh Nabi Musa. Jibril, ayo <laughs> oh, berangkat tuh Nabi Musa. Beberapa tahun kemudian Nabi Musa sakitnya sawah Ingat dulu sakit sama obatnya itu berdiri, jalan, ada dipetik, prosesnya sama. mahalai cuci, diremas-remas, bismillah. Menyebut nyebut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak satu roba itu ya, teh. Gak berubah. Loh, ya Allah, kenapa nggak ada proses sama sekali? Aku prosesnya sudah sama. Dan aku melakukan seperti apa yang kau lakukan. Dan aku pun mengucapkan bismillah. Kenapa aku tidak sembuh ya Allah? Hei Musa, beda antara kali pertama dengan kali yang kedua. Di kali pertama kamu yakin yang menyembuhkan itu aku. Di kali yang kedua, kamu bersandar kepada obat yang kamu minum. Kalau obat itulah yang menyembuhkanmu. Ayo. Astagfirullah. Sujud syukur tuh Nabi Musa minta ampun sama Allah. Was. Sirik itu kecil tipis. Hanya orang yang syirik yang masuk neraka. Dan hanya dosa syirik yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Kalau siriknya sirik kecil, dia tidak kekal di dalam neraka. Tapi kalau siriknya sirik besar, kekal di neraka. Apa bedanya sirik kecil dengan sirik besar? Pertama, kalau sirik kecil, yubtilu al-amal alladhi yata'alak bih. Sirik kecil hanya membatalkan amal yang terkait dengannya. Wah, si Uhti ada kajian ke Alatif ah. Rek kajian ah ngarah katingali. Nah, pahala kajiannya hilang. Yang lain gak hilang. <laughs> sirik kecil. Kalau sirik besar, semua amal ibadah yang kita lakukan hangus tuh dan nol kembali. Contohnya apa? Ceritanya ziarah ke makam wali, ke makam sunan Nulis beberapa permintaan The Wishes. Yang pertama, saya udah dua tahun jablay, tolong beri saya <laughs> gadis istri yang soleha. Terus keinginan, wahai orang yang soleh, anda adalah orang yang soleh. Tolong sampaikan doaku ini kepada Allah. Itu tabaruk bila amat hukumnya syirik besar. Batal tuh semua kebaikannya. Hati-hati ziarah si ziarah, tapi nggak boleh kayak gitu. Itu yang dilakukan oleh kaum di zaman Nabi Nuh alaihissalam sehingga Allah habisi mereka dengan banjir bah. Sekali lagi, hanya dosa sirik yang akan menyebabkan orang masuk neraka.